Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini merupakan pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab Tafsir Kalimat Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada perkataan al-muallif walaisal muradu qauluha bil lisan ma'al jahli bima'naha. Dan bukan maksud dari mengucapkan la ilaha illallah itu sekedar melafalkannya dengan lisan. Sedangkan orang itu jahil akan maknanya. Sedangkan orang itu tidak memahami akan maknanya. Ya, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya bahwa yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawari wal arkan yaitu mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, kemudian mengamalkannya dengan dengan anggota badan. Maka orang yang mengucapkannya saja dengan lisan, maka orang tersebut mungkin bermanfaat untuknya di dunia. Ya, tetap kita katakan yanfa. Kalimat la ilaha illallah baginya di dunia. Di dunia artinya selamat dari kital selamat dari diperangi, selamat dari dibunuh, ya, selamat dalam artian hartanya terlindungi, darahnya juga terlindungi. Ya, selagi tidak tampak darinya apa? pembatal. Selagi tidak tampak darinya pembatal. Akan tapi jika tampak darinya pembatal, maka latan fa'fi dunia. Di dunia tidak tidak berguna. Nah, itu kalau dia ya tinggal di bawah naungan ya pemerintah yang menegakkan syariat Islam ya sehingga orang tersebut la tanfau tidak berguna baginya kalimat la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Itu kalau orang yang tampak darinya pembatal. Tapi orang yang tidak tampak darinya pembatal, maka bermanfaat kalimat la ilaha illallah ini bagi dia hanya di dunia, tapi di akhirat la tanfau Kalimat la ilaha illallah tidak tidak berguna baginya. Jadi wajib ya di samping dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kedua adalah dia meyakininya. Ya, dan yang dimaksud dengan meyakininya adalah setelah dia memahaminya. Ya, karena tidak mungkin adanya keyakinan sebelum adanya pemahaman. Ya, tidak mungkin adanya keyakinan bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang benar sebelum dia memahami apa yang dikandung dalam kalimat tauhid ini. Ya, kemarin kita telah nukil dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya kata beliau fala khaira fi rajulin juhalul kuffar alaminu bi kalimati la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang orang jahil kafir. Maksudnya orang jahil kafir di sini siapa? Orang-orang musyrikin Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah. Ya, di mana mereka lebih tahu daripada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekarang. Orang musyrikin Mekah lebih tahu akan makna la ilaha illallah daripada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah di zaman di zaman sekarang. Dan orang-orang musyrik Mekah ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu bahwa kandungan kalimat itu apa? Bertentangan. Bertentangan dengan ajarannya. Ya, bertentangan dengan dengan akidahnya. Ya, bahwa kalimat la ilaha illallah itu ya membatalkan peribadatan kepada membatalkan peribadatan kepada al aliha kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mereka menolaknya, menolak untuk mengucapkannya. Tapi mereka menolak karena tahu kandungan dari la ilaha illallah. Tahu kandungan dari la ilaha illallah. Dan ketika kita katakan bahwa orang-orang musyrikin Mekah tahu akan makna la ilaha illallah, ini tidak bertentangan dengan perkataan kita lainnya bahwa orang-orang musyrikin Mekah jahil. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah, tapi mereka punya syubhat. Ya, jangan sampai ada orang mengatakan ya bahwa apa yang kita ucapkan di sini mutanaqid, bertolak belakang. Di satu sisi kita katakan orang kafir Mekah itu jahil, di sisi lain mereka paham. Kan makna la ilaha illallah. Ini tidak bertentangan. Mereka paham maknanya, makanya mereka tolak. Tapi mereka tolak karena apa? Karena ada ada syubhat. Karena ada syubhat oleh karena itu orang-orang musyrikin Mekah kendati pun paham apa akan makna la ilaha illallah, ya, tapi mereka disifati dengan al-jahal. Disifati dengan al-jahal, disifati dengan kejahilan, kebodohan, tidak memiliki ilmu. Nah, ini amrun qat'iyun perkara yang koti yang nggak bisa ditolak. Kenapa? Karena ya yang berbicara bahwa orang kafir Mekah itu juhal yaitu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Maka mengatakan bahwa orang kafir Mekah itu bukan orang jahil sehingga dikafir kalau Rasulullah SAW ini pendustaan kepada Quran. Pendustaan kepada kepada Al-Qur'an. Ya. Dan juga Syekh Muhammad bin Abdullah Allah juga mengatakan ya bahwa mereka juhal, juhal kufar Ya, am tahsabuna annahum yasma'un aw yaqilun <coughs> inhum illa kal an'am bal hum adall apakah kalian menyangka bahwa mereka mendengar bahwa mereka berakal tidaklah mereka melainkan seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat <coughs> eh ada ayat apa ayat ini kalau bukan menunjukkan mereka itu juhal bahwa mereka mereka jahil begitu juga ayat yang kemarin kita kutip dalam surat al-a'raf ya innahum ittakhadus syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabun sesungguhnya mereka menjadi mengambil setan-setan itu sebagai wali, sebagai penolong dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Menyangka mendapat petunjuk. Ini menunjukkan bahwa mereka punya apa? Punya syubhat, tapi kondisi mereka punya syubhat tidak merubah keadaan mereka bahwa mereka apa? Bahwa mereka kufar, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kembali kepada apa yang kita bahas. Ya. Kembali apa yang kita bahas bahwa ya, selain mengucapkannya harus apa? Hmm. harus memahaminya dan harus mengamalkan ya konsekuensinya. Di sini ada fatwa dari <clears throat> Syekh Sulaiman Ibnu Sahman. Ini sumbernya ada dalam kitab Durarus ya Di mana beliau mengatakan kata beliau qala fa idza arafta hadza أن anna la ilaha الله لا تنفع قائلها illa بعد معرفة معناها. Maka apabila kalian ketahui ini, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah tidak berguna bagi orang yang mengucapkannya. Kalimat la ilaha illallah tidak berguna bagi orang yang mengucapkannya kecuali setelah dia mengerti maknanya. Ya, jadi harus mengerti maknanya wal amal bi dan setelah mengamalkan kandungannya. Jadi harus ya mengerti maknanya dan kedua harus mengamalkan kandungannya. Wa annahu la tanfa'uhu illa ba'da sidqi wal ikhlas wal yaqin. Dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya kecuali setelah dia ya memiliki ke, kejujuran. Ya, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya bahwa kalimat la ilaha illallah la syurut memiliki syarat-syarat. Ada delapan. Ya, ada delapan. Yang pertama syaratnya apa? Al-ilmu. Ini juga diantara keajaiban keajaiban zaman sekarang. Di satu sisi kita katakan syarat lain Allah itu ilmu, di sisi lain orang yang tidak berilmu dikatakan ya muslim. Ya, padahal kita katakan syarat lain Allah apa yang pertama? Al-ilmu. Artinya apa ilmu? Ya, mengetahui. Kemudian ada orang yang tidak mengetahui la ilaha kemudian dikatakan muslim. Kifada. Jadi tarakut di antara bentuk ya eh, <clears throat> sikap kontradiksi ya ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufran min kabima siwal ilah min al asyaqat uliha ya ada delapan syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah Wa anna la tanfa'u illa ba'da sidqi. Dan bahwasanya kalimat ini tidak berguna baginya kecuali setelah adanya kejujuran dalam mengucapkannya itu sid kejujuran yang men, yang menghilangkan kedustaan wal ikhlas dan adanya keikhlasan yaitu keikhlasan yang menghilangkan kesyirikan ya wal yakin setelah adanya keyakinan yaitu keyakinan yang menghilangkan keraguan ya ini sebutkan ada tiga aja tapi pada hakikatnya ada delapan kata beliau qala li anna katsiran mimman yaquluha karena mayoritas orang yang mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah fid darkil asfali minan nar. Subhanallah. Mayoritas orang yang mengucapkan la ilaha illallah tempatnya di mana? Di lembah terdalam dari neraka. Fala budda fi syahadati la ilaha illallah min i'tiqadil jinan. Maka harus dalam bersyahadat dengan la ilaha illallah seseorang meyakininya dengan hati, wadqin bil lisan, dan melafalkannya dengan lisan wa amalin bir arkan dan mengamalkannya dengan anggota badan. <clears throat> Ini ya apa yang ya selaras dan senada dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya di sini. Walaisal muradu qawluha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha dan bukan maksudnya mengucapkannya dengan lisan tapi seseorang jahil jahil akan maknanya dia tidak tahu akan akan maknanya fa innal munafiqin karena sesungguhnya orang-orang munafik mereka yakulunah, mereka mengucapkan kalimat ini wahum tahtal kuffar sedangkan mereka di bawah dan lebih rendah daripada orang-orang kafir itu orang kafir asli hmm. Yang begitu juga orang munafik cuman dia zahirnya Islam orang munafik Wahum tahtal kuffar dan mereka di bawah orang-orang kafir. Kata Allah Azza wa Jal, fit darkil asfali minan nar. Di lembah terdalam dari neraka jahanam. Nah. Ini nukta muhimah sebenarnya. Ya, poin yang penting di mana sebagian orang menyangka ya bahwa yakfihim la ilaha illallah. Cukup bagi mereka la ilaha illallah. Ya, walau amil ma'amil walaupun dia melakukan apapun dari kemaksiatan, walaupun dia melakukan apapun dari dari apa? Dari kekufuran. Ya. Nah, ini adalah mazhab ya. Mazhabun qadim. Mazhab yang sudah ada sejak lama. Ya. Itu yang ya tidak menggolongkan amalan sebagai bagian dari dari iman. Ya, tidak menggolongkan amalan sebagian dari sebagai bagian dari iman. Itu mazhab al-irja. Al mazhab Murji'ah. Ya. Dan al-irja yaitu artinya takhir. Arti irja adalah takhir, yaitu ya menunda. Maksudnya menunda adalah ya menunda al-amal. Ya. Artinya tidak menggolongkan al-amal sebagai bagian dari iman, sebagai bagian dari dari iman. Di sini juga di ya tanbih oleh Syekh Saleh Al Fauzan. Di sini juga ditanbih ya di berikan catatan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan bahwa sumber dari pemahaman ini adalah pemahaman al-irja. Kata beliau, ayat la layak al-i'tiqad bil qalbi." Tidak cukup hanya meyakini dengan hati. wanutqil lisan. Dan melafalkan dengan lisan saja. Jadi dia sudah terpenuhi dua. Mengucapkan kemudian ya meyakini. Ya kalau tadi pertama apa? Ya, dia hanya mengucapkan tapi tidak memahami. Ya, nah, ini wadah jelas keadaannya. Tapi ada orang yang dia mengucapkan ya, kemudian dia penuh yang kedua yaitu apa? Memahami tapi tidak mau meninggalkan, tidak mau beramal. Tidak mau beramal. Apakah orang yang mengucapkan dua hal ini yakfi? Sudah dianggap cukup? Al jawab Belum, belum cukup. Bala min minal amal bimuqtadaha. Melainkan harus disertai dengan amal ya, mengamalkan kandungannya. Nanti kan ya. Berarti Ya, di sini ada dua keadaan, dua kasus. Yang pertama hanya mengucapkan. Tidak terpenuhi ya pemahaman, tidak terpenuhi amal. Wadih. Ya. Tidak terpenuhi ya pemahaman, tidak terpenuhi amal. Ini mayoritas dari banyak dari kaum muslimin beliau. Ya, banyak dari kaum muslimin sekarang mereka hanya mengucapkan. Ya. Kalau masalah amal, ya, ya antum kalau usah banyak eh, artinya ya realitanya wadih realitanya jelas ya seperti yang kemarin sudah saya saya singgung ya kif kita lihat ada orang bahwa mereka eh, ya syarabul khamar minum khamar main perempuan ya bertransaksi dengan riba ya, kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan tarikus salam meninggalkan salat kemudian giliran diajak taat taatnya kemana ke kuburan hmm. giliran diajak taat taatnya ke kuburan ya dia lakukan kemaksiatan dari segala macam jenis dan bentuknya Kemudian ketika mereka melakukan ketaatan, keataannya kemana? Ke kuburan. Kemana? bagaimana seorang aku akan kafirnya orang seperti ini? Ya. sallallahu assalamu wal afiyah. Muhim ini realita. Kaum muslimin hanya mengucapkan ya, banyak dari mereka hanya mengucapkan melawan maksiat dan mengerjakan ketaatan dari jenis syirik akbar. Ya, karena menurut mereka syirik akbar adalah ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka yang ya mengucapkan paham. Mengucapkan dan paham. Ya, tapi tidak mau mengamalkan. Tapi tidak mau beramal. Ini lebih halus lagi. Sudah ya, mengucapkan sudah paham berarti sudah ngaji tauhid. <laughs> sudah ngaji tauhid. Kan tapi tidak mau tidak mau beramal, tidak mengerjakan perintah, tidak meninggalkan larangan, menyangka bahwa hal itu tidak merusak tauhidnya. Nah, ini paham yang kodim paham yang sudah ada sejak lama ya dan menyebar sampai ke tengah-tengah ya talabatul ilm. Kata beliau qala wa dzalika bi ikhlasil ibadah lillah wa tarki ibadati man siwah. Yaitu dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Ini amalan yang dituntut ya, yang pertama kali dituntut dari syahadat. Ya, amal yang pertama kali dituntut dari syahadat. Artinya orang yang sudah belajar tauhid, ya faham apa makna tauhid, la justru tidak boleh baginya ya dia memberikan ibadah kepada selain Allah, apapun alasannya. Ya. Dan belakangan muncul syubhat. Allah. Muncul subhat yang mengatakan ya, tidak mengapa orang melakukan ya, perbuatan syirik akbar apabila alasannya politik. Ini ini ini ajaib. Ini ajaib. Ya, dan dan lebih ajaib lagi jika yang ternyata yang mengucapkan adalah seorang dai salam ya seorang dai salaf ini ya wajib baginya adalah untuk ya merujuk kepada kutub ahli lain, kitab-kitab ahli lain dan memperbaiki ya pemahamannya. Ya. <clears throat> Seperti itu. <clears throat> Karena dari sini kita ketahui bahwa pelayan Pak. Walaupun dia tahu, walaupun dia punya karya dalam dalam dalam dalam perkara akidah, tapi dia tidak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, ya, maka la, la tanfa'u maka tidak berguna seperti ini. Qala fa la ilaha illallah kalimatun nutqin wa ilmin wa amal. Maka la ilaha illallah adalah kalimat yang diucapkan dengan lisan ya dan <clears throat> harus difahami maknanya dan disertai dengan amalan. Laisat kalimat lafzin faqat. Kalimat la ilaha bukan sekedar kalimat yang dilafalkan saja. Kemudian beliau tatarraq di sini Syekh Saleh Al-Fauzan menyinggung ya kelompok Murji'ah. Amal Murji'ah adapun kelompok Murji'ah Fahum yakulun yakfit talafut bila ilaha illallah. Mereka mengatakan cukup hanya dengan melafalkan la ilaha illallah. Ya. Cukup hanya dengan melafalkan la ilaha illallah. Baik. Mungkin kalau kita lihat di alam realita, ya. Lebih khusus <clears throat> para talabatul ilm tidak ada yang mengatakan ini. Cukup la ilaha illallah. Kan tapi bila kita melihat kepada aplikasinya, ya, aplikasinya yang menyingkap hakikat apa yang diyakininya. Apa yang saya maksud? Ya. Seperti ya at-tahawun. Itu menggampangkan dalam perkara al-ma'asi wal kufur, kemaksiatan dan kufuran. Ya. Dan yang lebih asyad, yang lebih jelek dari perkara ini, ya la yukafirul kafir. Tidak mengkafir orang kafir dengan sekedar hanya si kafir ini masih mengucapkan la ilaha illallah. Tapi walaupun dalam perkara takrir dia mentakrir akidah sunnah Dia mengatakan cara takrirnya tidak cukup hanya dengan ya talafut, harus dengan pemahaman dan harus dengan amal. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawar wal arkan, tapi ketika dia dapati di alam realita seorang muslim saleh ya jatuh kepada pembatal la yukaffir. Tidak menganggapnya kafir. Ya, ini at-tanaqud. Ini bentuk dari kontradiktif yang ada dalam ya keyakinannya. Ya, jadi seolah-olah bahasa sikapnya ya berbicara yakfit talaffuz bila ilaha illallah. Cukup hanya dengan melafalkan la ilaha illallah. Kata beliau qala ay fit talaffuz biha ma'tiqadi ma'naha. Orang Murji'ah mengatakan cukup hanya dengan melafalkan saja. Ya dan meyakini maknanya. Wal amal laisa bilazim, sedangkan hanya mengam, adapun amalan itu enggak harus. Enggak harus amalan itu. Ya, man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha huwa min ahli jannah. Barang siapa yang mengucapkannya itu mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia tidak mengamalkan apapun dari konsekuensi la ilaha illallah maka dia ahli surga ahli surga ya, walaupun dia nggak beramal apa-apa tidak mengerjakan perintah tidak meninggalkan larangan takrir takrir ya takrirnya seperti ini ya ini takrir murji'ah ya tapi ya, yang ajaib ada yang mentakrir akidah al tapi ketika pindah kerana aplikasi ya mencocoki al murji'ah Cocok ya al-murji'ah. Berkata qala walau lam yusalli walaupun dia tidak salat walam yuzakki walaupun dia tidak berzakat walam yahuj walaupun dia tidak haji walam yasum tidak puasa walau fa'ala al-fawahish wal, wal kaba'ir walaupun dia mengerjakan zina dan dosa-dosa besar wazina wassariqah dan perzinaan dan mencuri wasyurbil khamar dan minum khamar wa fa'ala ma yuridu minal ma'asi dan walaupun dia mengerjakan apa yang dia maukan dari kemaksiatan-kemaksiatan wa tarakat ta'at kulliha dan meninggalkan at-ta'at kullaha meninggalkan ketaatan-ketaatan seluruhnya ya ini akidah al-murji'ah ya ini penting untuk tatarruk li hadil masalah untuk kita singgung sedikit tentang masalah ini ya karena masalah ini memang ya musibah asriyah musibah yang ada di zaman kontemporer sekarang ya terlebih khusus dari orang yang mempelajari at-tauhid. Wala kata mereka, "Li'annahu yakfi la ilaha illallah indahum." Karena cukup la ilaha illallah menurut orang-orang Murji'ah. Hadza madzhabul Murji'ah. Ini mazhab Murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amala min haqiqatil iman. Yang mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Mengeluarkan amalan dari hakikat in ويعتبرون fiha fa biha wa ni'mat wa in lam yaji fa inna لا إله إلا indahum dan mereka menganggap bahwa amalan apabila dilakukan maka alhamdulillah dan apabila tidak dikerjakan maka cukup la ilaha illallah menurut mereka sumber dari masalah ini adalah mereka berdalil dengan sebagian dan meninggalkan sebagian ini sumbernya ya dan Syekh atau uh, Imam Nurajab Al-Hambali dalam kitab beliau kitab tauhid itu menyinggung masalah ini. Ya, menyinggung syubhat al murjia Kitab tauhid ya karya Imam Ibn Rajab. Ya, menyinggung masalah ini bahwa sebagian orang berdalil dengan ya ayat yang berdalil dengan uh, hadis yang padanya terdapat janji. Ya, padanya terdapat janji barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Masuk surga. Ya. Tapi mereka meninggalkan ya hadis-hadis yang di sana ya eh, terdapat syarat. Ya, terdapat syarat. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Ya. Ikhlas dari dalam hatinya. Ya, tidak ragu terhadap uh, kalimatnya. Ini mereka tinggalkan. Ya, dari sini karena mereka mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, ya waqa'a fi dhalal maka terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan ya terjatuh terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan nah, ini musibah yang menimpa sebagian talabatul ilm ya sehingga mereka mengatakan selagi masih mengucapkan la ilaha illallah maka tidak menjadi kafir ya dan lebih ajaib lagi ya apa yang kita dengar belakangan ya disebabkan karena membela pendapat ini ya jatuh kepada ya jurang lainnya. Ya, mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Hmm. Mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Ya, padahal Syekhul Islam Ibnu kafara, mengkafirkan Ibnu Arabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kafara, mengkafirkan Ibnu Arabi. Maksud tujuannya apa? Ya, kalau Ibnu Arabi saja tidak dikafir oleh Ibnu Taimiyah, ya, maka kenapa kita kafirkan Obadul Kubur yang mereka mengucapkan la ilaha illallah? Ini gulut uh, eh, uh, Eh, ghalid, keliru dalam memahami kalam kalamul ulama. Dan apa yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, insyaallah hal perkara ini jelas ya bahwa ubadul kubur, penyembah kubur, mereka kufar dan mereka tidak memiliki dalil dan sandaran sedikit pun dari kalamul ulama ya kecuali dari pemahaman mereka yang keliru. Maka dalam dalam berdalil dengan ayat nggak bisa sebagian-sebagian. Ya, berdalil dengan hadis tidak bisa sebagian-sebagian. Ya, begitupun juga berdalil dengan kalamul ulama, nggak bisa sebagian-sebagian. Harus seorang mengumpulkan mengumpulkan semua kalam alim fulan, al ulama tertentu, kemudian ya darinya dia ketahui apa kesimpulannya. Ya, sebagaimana al-murji'ah berdalil dengan sebagian jatuh fit jatuh kepada kesesatan, maka begitu pun juga ya mereka yang berdalil dengan kalam ulama sebagian meninggalkan sebagian lainnya maka jatuh fitnah. Nah Maka berkata Syekh Syekh Saleh Fauzan tentang kaidah ini. Ya tentang kaidah ini. Artinya harusnya seorang yang ingin ya berdalil dengan kalam ulama. Ya, dan telah kita tegaskan bahwa dalil dalam hukum Islam bukan kalam alim. Hmm. Ya, dalil dalam hukum Islam apa? Quran, sunnah, wal ijma'. Ya, akan tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang mereka berdalil dengan kalamul ulama, maka kita hmm. harus ikutin logikanya. Ya, ikuti cara berpikirnya. Dengan catatan kita ajari dia bahwa ya semua ini runtuh dengan satu kalimat. Ya, berdalil dengan kalam fulan, dengan kalam fulan, dengan kalam alan, runtuh dengan satu kalimat. Hal kalamuhum hujjah? Apakah ucapan mereka hujjah? Selesai sudah. Hmm. Selesai sudah. Lalu jawab laisat bin hujjah. Ucapan mereka bukan hujjah, akan tapi kita gunakan kalamul ulama sebagai apa? sebagai penguat dari dari yang dari dalil yang kita pakai dari ayat Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menjadikan metodenya terbalik, ya menjadikan kalamul ulama sebagai dalil, sedangkan ayat dan hadis sebagai penguat, ya ini metode ya khalafiyah bukan salafiyah, metode ahlul bidah bukan ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah. Maka berkata Syekh Saleh Fauzan di sini, wa kalau kalamu ahlil ilmi, ini penting antum bisa lihat dalam syarahnya ya wakadzalika kalamu ahli ilmi dan begitu juga ucapan ulama al-alim idza qala kalaman seorang alim apabila mengucapkan suatu ucapan la ta'khudhuhu wahdahu hatta taruddahu ila kalamihil kamil jangan kamu ambil sebagian sampai kamu kembalikan ke, sampai kamu ya cocokkan dengan ucapan dia yang lainnya mm-hmm. sampai kamu cocokkan kamu kembalikan ucapan itu kepada ucapan yang lainnya karena kalau ayat Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihan." Di antaranya terdapat ya, minhu ayatu ayat-ayat yang muhkam. Ya, itulah pokok dari Alkitab. Dan yang lainnya itu mutasyabihat. Muhkam artinya yang jelas maknanya mutasyabih artinya yang sama. Ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaig, kesesatan, mereka cuma cari-cari yang mutasyabih. kalamu Allah, kalamu Rasulullah. Kita harus kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Apalagi kalamu ulama minal bashar. Manusia. Ya, apakah mereka maksum? Apakah kalamnya semuanya muhkam gitu? Hmm. Kalau kalamullah aja. Ya, sebagai ujian. Allah Subhanahu wa tetapkan sebagian yang muhkam lainnya mutasyabih. Sebagai ujian. Apakah kalam manusia yang tidak maksum semuanya muhkam? Ini ini dalal eh, yang seperti ini, kesesatan. Maka ada pada kalam manusia sebagiannya mujmal, sebagiannya mufassal. Maka yang mutasyabah dari kalamul ulama, yang samar dari kalamul ulama harus dikembalikan kepada yang kepada yang muhkam. Kepada yang muhkam. Nah, berkata beliau qala al-alim idza qala kalaman. Seorang alim apabila mengucapkan suatu ucapan, ya, la ta'khudhu wahdah, jangan kamu ambil comot gitu aja hatta taruddahu ila kalamil kamil sampai kamu kembalikan kepada semua ucapannya. Hmm. Watattabi'u kalamahu fi mu'allafatihi dan kamu ya periksa ucapannya pada semua tulisan dia. Li'annahu yuqayyid ba'duhu ba'dhan. Karena sebagian kalamnya itu menafsirkan kalamnya yang lainnya. Menafsirkan kalamnya yang lainnya. Li'annahum ala sunani kitabillahi wa sunnati rasulillah. Karena mereka berdiri di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah fataruddal mutlak ilal muqayyad min kalamihim sehingga kamu kembalikan yang mutlak kepada yang rinci dari ucapan mereka kata beliau qala fa talibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhil qaidah ma'ahu daiman maka penuntut ilmu wajib atasnya berpegang dengan kaidah ini terus apa apa yang terjadi ketika mereka meninggalkan lihat apa yang dilontarkan yang mengatakan bahwa Syekhul Islam tidak mengkafirkan Arabi Syekh Muhammad bin Abd, uh, Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan uh, Ahmad Badawi. Yeah. Ya. Ini kalam sebagian ada di sebagian sumber. Tapi di sumber lain Syekh mengatakan orang yang menyembah ya kuburan Ibnu uh, Ahmad Al-Badawi kufar, mereka kafir. Ya. Di sebagian lainnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa ya dia tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Di sebagian lainnya mengatakan ya bahwa orang yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi maka dia kafir. Hmm. Maka kalam ini harus di, didudukkan. Ya, harus dipertemukan kemudian dicarikan ya solusinya sehingga jelaslah mazhab beliau dalam perkara ini bahwa kita tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian masalahnya sudah saya singgung dalam dalam uh, sebuah tulisan Tauhid Pers Ah, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan penyembah kubur? Dan sudah saya sebutkan bahwa orang yang, yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang yang menyembah kubur berdalil dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sebagian tempat dia salah paham. Dia salah paham. Ya, dan telah saya sebutkan dalilnya dari perkataan beliau beliau sendiri. Wallahu taala ala wa alam. Intinya adalah bahwa yang menyebabkan orang-orang Murji'ah terjatuh ke dalam ya penyimpangan ini adalah disebabkan berdalil dengan sebagian kemudian meninggalkan sebagian. Allahu taala ala wa alam.